Dalam telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu <clears throat> eh, beberapa eh, apa yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah taala seputar perkara ini. Ya. di mana khulasah <clears throat> secara ringkas sebagian ulama berpandangan ketika seorang tidak bangkit menuju rokaat kedua maka dia disunahkan untuk duduk istirahat ini yang disebut dengan jalsah istirahah jadi duduk sejenak kemudian baru bangkit dan dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah dan gurunya al-Imam Malik rahimahullah dan begitu pula Abu Hanifah longgar dalam hal ini. ada al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau berpandangan tidak disyariatkannya, tidak disunnahkannya duduk istirahat mutlak. Dan pendapat yang ketiga <clears throat> telah disebutkan bahwasannya yaitu itu disunahkan bagi orang yang sudah tua ataupun ada hajat butuh untuk menyangga badan untuk bangkit adapun tidak maka tidak ini pendapat sebagian dari Hanabilah ini cabang daripada uh, eh, mazhab Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan sama sekali namun kemudian sebagian ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah pemilik Al-Mughni mengatakan memang tidak disunahkan namun ya apabila itu bagi orang yang butuh maka disunahkan sebab hadisnya sahih dalam perkataan tersebut bagi yang membutuhkannya ini pendapat Ibnu Qudamah sahib Al-Mughni rahimahullah dan dirajikan oleh Syekh Al-Muallif Muhammad bin Shalal utsaimin rahimahullah tapi kita baca dulu keterangan dari beliau kemudian insyaallah taala kita uh, selesaikan dalam permasalahan ini Kemarin hadis-hadisnya sudah kita baca ya? Sampai mana Mas Jati? Sudah kita baca? Sudah. Sampai 130 121 La la la la la Saya mana? Abdullah 132 Enggak juga Sudah lewat 134 sudah sudah baca. 135 atau 136? 137. Taib. Berarti sudah dibaca hadis-hadisnya. <clears throat> Dan itu kesimpulan dari beliau rahimahullah taala seputar permasalahan ini. Beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi sebagai dalam hadis Malik Ibnu Huwairits fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'ida adalah Nabi Alaihissalam apabila beliau berada pada rokaat witir, yakni rokaat witir yang dimaksud rokaat ganjil, rokaat pertama atau rokaat ketiga. Rokaat pertama hendak bangkit menuju rokaat kedua atau rokaat ketiga hendak bangkit menuju rokaat keempat. Halaman 136 riwayat Bukhari hadis Malik bin Al-Huwairis fa idza kana fi witrin min salatih lam yanhad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada rakaat-rakaat ganjil dalam salatnya lam yanhad beliau tidak langsung bangkit ke atas hatta yastawiya qaida sampai yaitu beliau duduk ini menunjukkan adanya duduk apa jalsa istirahat jelas dalam hal ini Eh, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang jalsa istiraha ini jelas seperti Malik bin Huwairith dan sahabat ini Malik bin Huwairith meskipun tidak lama tinggal mukim di Madinah namun beliau belajar khusus untuk mempelajari di antara salat Nabi alaihi Wasallam. 20 hari beliau kurang lebih tinggal di Madinah Malik bin Huwairith ya, tinggal di Madinah 20 hari untuk sengaja khusus melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian ya Rasulullah SAW memerintahkan Malik bin Huwairis Izhabu ila ahlikum Pergilah engkau ke keluarga kalian Pergilah engkau ke keluargamu Pulang ke kampung Ya Dan ajari mereka Wasallu kama ra'aitumuni usalli dan di antara yang dipesankan oleh Nabi Allah SAW adalah dan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini menjadi dalil kuatnya pendapat yang pertama disunnahkannya duduk istirahat mutlak. Tidak hanya bagi orang yang tua, bukan hanya bagi orang yang gemuk, bukan hanya bagi orang yang sakit dan kesulitan untuk bangkit. Akan tetapi juga Eh, bagi keumuman kaum muslimin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Malik bin Huwairits yang sudah 20 hari mempelajari, menyimak, mengikuti tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke kampungnya dan Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salah satu sifat salat Nabi Rasulullah SAW ini yang diceritakan oleh Malik bin Huwairits Dahulu beliau ketika rokaat rokaat ganjil tidak langsung bangkit namun ada duduk yaitu duduk sejenak. Itu yang disebut dengan jasa istirahat. Adapun rokaat rokaat genap tidak ada permasalahan itu duduk tasyahud namanya. rokaat kedua ya, duduk tasyahud atau kalau ada rokaat keempat ya tasyahud akhir. Dan demikian ini. <clears throat> Adapun yang dibahas adalah bagaimana ketika Anda bangkit pada rokaat ya, genap pada rokat-rokat ganjil. Maka Malik bin Huwairith mengatakan dulu Nabi SAW pada rokat-rokat ganjil beliau dalam sholatnya tidak langsung bangkit sampai duduk terlebih dahulu dengan tegak. Seandainya yang disyariatkan untuk duduk istirahat hanya orang-orang tua, hanya orang-orang sakit ataukah yang butuh. Tentulah sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kata para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul beliau mengatakan alasannya karena maklum diketahui dalam kaidah usul takhirul bayan inda waktil hajah mamnu menjelaskan mengakhirkan menunda penjelasan di waktu sedang dibutuhkan itu terlarang Artinya seandainya duduk istirahat ini tidak disunahkan, tidak disyariatkan, tidak boleh duduk istirahat kecuali hanya bagi yang butuh. Tentu sudah dijelaskan oleh Nabi Alaihi Wasallam selesai sholat. Ya. Kenapa kalian ikut duduk? Atau kenapa demikian dan demikian? Kalau aku duduk istirahat karena memang aku gak kuat. Karena saya sudah tua atau yang semisalnya. Seperti ketika apa? Ketika Rasulullah Wasallam melepas taib sandalnya. Ya, para sahabat lain mengikuti. Rasul bertanya, "Kenapa kalian ikut melepas sendal kalian?" Kami tadi melihat Anda lepas sendal ya Rasulullah. Ya, masjid beliau, masjid mereka ketika itu berpasir. sholat dengan alas kakinya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari sahih mengatakan, ini Jibril." Adapun aku didatangi oleh Jibril tadi. Wa anna fi ada dan tadi Jibril memberitahukan kepadaku kalau di kedua alas kakiku ada najis. Itu sebabnya kenapa aku melepas alas kakiku. Rasul memberitahu alasan kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melepas ini. Karena ada najisnya. Namun kenapa kalian ikut? Namun dalam kondisi jalsa istirahat, duduk istirahat, bukan hanya Rasulullah SAW tidak menanyai kenapa kalian ikut duduk istirahat ataupun misalnya atau menjelaskan saya melakukan ini hanyalah seperti ini. Bahkan sebaliknya lebih daripada itu, Nabi SAW justru memerintahkan mereka, solu kamara itu usolli." solatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat seperti apa aku solat Dan diantara yang dilihat oleh Malik bin Huwairith sifat salat seperti ini. <clears throat> Dan disebutkan banyak dari sahabat sahabat lain selain Malik bin Huwairits disebutkan Abu Hurairah dan disebutkan sejumlah sahabat dan sebagian ketika mempraktikkan sifat salat ini dihadiri di depan oleh asyraf minas sahabat sepuluh orang sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya padahal yang namanya sahabat itu definisinya apa man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minun bihi wa mata ala dzalik mu'minan bihi wa mata ala dzalik orang yang pernah berjumpa dengan nabi alaihi wasallam bukan seperti tabi'in tidak pernah ketemu nabi atau mukhadram hidup di masa nabi tapi tidak bertemu ya. namun sahabat itu pernah bertemu dengan nabi alaihi wasallam maka dihadiri 10 orang sahabat, ada sahabat menceritakan sifat salat Nabi SAW khusus tidak di waktu salat. Bukan dalam rangka salat, tapi sengaja untuk mempraktekkan bagaimana sifat salat Nabi SAW. Dihadiri oleh 10 orang sahabat yang lain. Dan tidak ada di antara mereka yang menyelisihinya. Menunjukkan memang hal tersebut apa? Disyariatkan, disunnahkan. Dan ini jelas <clears throat> yang menunjukkan disyariatkan dan disunahkannya jalsah istirahat duduk istirahat tanpa terkecuali atau disebut dengan bahasa para ulama masyru'iyatu jalsatil istirahah mutlaqa disyariatkannya duduk istirahat secara mutlak artinya tidak hanya dikhususkan bagi yang punya hajat yang sakit, yang tua, namun tua, muda, laki-laki, wanita, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini umum. Tapi pendapat yang kuat dan ini juga tapi pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah tidak menolaknya. Adapun Imam Ahmad saja yang berpandangan tidak disyariatkannya, tidak disunahkannya duduk istirahat, langsung berdiri. Begitu pula <clears throat> eh, disebutkan <clears throat> tentang riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala ma semakin menguatkan apa yang kita sebutkan pendapat pertama bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat yang lebih sahih <clears throat> ya, disebutkan dengan lafaz <clears throat> dari Al Azraq ibnu Qais seorang tabi'in qala raaitu ibnu Umar Iza qama minar raka'atain i'tamada 'alal ardi kata al-azraq ibnu qais seorang tabi'in berkata aku pernah melihat Abdullah bin Umar apabila berdiri bangkit dari dua rakaat i'tamada 'alal ard dan ini meskipun duduknya duduk tasyahud bukan duduk jalsa istirahat sekarang mulai masuk kepada setelah duduk istirahat Kemudian apakah bangkitnya dengan tangan ataukah dengan lutut langsung berdiri. Ya. Sekarang sudah kita sebutkan, ya ini duduk istirahat sudah. Sekarang bangkitnya, apakah langsung dari duduk istirahat kemudian bangkit ataukah menggunakan dengan kedua tangan? Dan ini perkara yang termasuk penting. <clears throat> Maka disebutkan Aku melihat Abdullah bin Omar idza qama apabila yaitu beliau Abdullah bin Umar itu bangkit dari dua rakaat i'tamada 'alal ard beliau bersimpuh bertopang di atas tanah biadaihi dengan kedua tangannya <clears throat> fakultu liwaladi wa li julasaihi la'allahu yaf'alu hadha min al-kibar maka aku Allah alam dohirnya adalah Hamad bin Salamah yang meriwayatkan dari Al-Azraq bin Qais aku pun bertanya kepada anaknya anaknya Qais eh, anaknya Al-Azraq bin Qais aku bertanya kepada anaknya Al-Azraq bin Qais wali Julasai dan teman-temannya la'allahu yaf'alu hadha minal kibar mungkin Ibnu Umar dulu melakukan seperti itu karena sudah tua sehingga butuh untuk bangkit dibantu dengan kedua tangannya. Mungkin Ibnu Umar melakukan itu karena sudah tua. Qalula mereka menjawab tidak. Walakin hakada yakunu. Tidak akan tetapi memang demikian yang beliau lakukan. Memang seperti itu. Yang kebiasaan beliau sholat. Ini bertopang dengan kedua tangannya. Tidak di yaitu dikait dengan apakah ada hajat ataukah tidak ada hajat. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sahih. Taib. <clears throat> Jadi sudah tadi permasalahan pertama disyariatkan dan disunahkannya duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua. Dan itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat gurunya Al-Imam Malik dan juga Abu Hanifah tidak mengingkarinya. <clears throat> yakni uh, uh, berbeda dengan Al-Imam Ahmad taala. Al-Imam Ahmad taala tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan disunahkannya, disyariatkannya duduk istirahat sebelum bangkit. Imam Ahmad berpandangan langsung berdiri. <clears throat> Dan kita telah sebutkan dalil-dalil menguatkan e, bahwasannya adanya duduk istirahat. Tinggal tadi apakah duduk istirahat ini hanya khusus bagi yang butuh atau duduk istirahat ini mutlak bagi siapa saja meskipun tidak ketika butuh. Dan yang lebih kuat sebagaimana itu zahir hadis dan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan itu dikisahkan oleh Malik bin Huwairits dan diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang lain bahkan ketika dicontohkan sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam di hadapan 10 orang sahabat mereka tidak ada yang mengingkari duduknya istirahat adanya duduk istirahat ini menguatkan adanya dan dibenarkannya yaitu duduk istirahat sebagai bagian dari yaitu sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian perkara yang kedua, setelah duduk istirahat, bangkitnya apakah langsung ke atas bertumpu dengan lutut ataukah dengan kedua tangan terlebih dahulu? Maka <clears throat> eh, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah biyadaihi ya'tamidu ala yadaihi. Bertopang dengan kedua tangannya. Bertopang dengan kedua tangannya. <clears throat> Ini pendapat yang kuat dan itu apa yang difahami dari hadis wa'tamada 'alal ard Malik bin Huwairis yang lalu. Beliau apabila bangkit <clears throat> dari sujud kedua hendak berdiri ke rakaat berikutnya, jalasa duduk sejenak wa'tamada 'alal ard dan bertopang dengan tanah bertopang dengan tanah. Sebagian ada yang kemudian mengatakan kan namanya bertopang dengan tanah belum tentu dengan tangan. Bisa jadi bertopang dengan tanah dengan lututnya, dengan kakinya, tak yang semisalnya. Namun zohirnya yang lebih kuat adalah bertopang yang dimaksud adalah dengan tangan. Bertopang dengan tangan. Dan ditunjukkan lagi dengan jelas hadis bayi haki tadi bagaimana dipraktekkan oleh Abdullah bin Omar radhiyallahu taala anhumah ya <clears throat> ketika salat i'tamada 'alal ardi biyadayhi ketika bangkit ke rakaat berikutnya bertopang dengan kedua tangannya kemudian yang berikutnya adalah bagaimanakah cara bertopangnya dengan tangan tersebut ya di sana <clears throat> apakah seorang bertopang dengan perut telapak tangannya ataukah dengan ya, punggung telapak tangannya ataupun dengan genggaman Kebanyakan ulama, hampir semua ulama yang memandang disyariatkannya ketika bangkit dengan bertopang dengan kedua tangan adalah dengan perut bagian dalam telapak tangan. Ya. Dan sebagian ulama berpandangan yaitu dengan cara menggenggam ataupun di e, dengan punggung telapak tangan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar juga dengan lafaz yang lainnya disebutkan dari Al-Azraq bin Qais tadi Ra'aitu ibnu Umar yu'jinu fis salat Aku pernah melihat Abdullah bin Umar yu'jin fis salat dan kemudian sebagian ulama memanakan hadis ini yu'jin maknanya yaitu bertopang dengan posisi tangan sebagaimana mengadon apa roti dari kata al-ajin al-ajinah itu uh, gandum yang dikasih air kemudian dikasih uh, apa garam sedikit kemudian diaduk dan kalau sudah lengket kemudian dipenet-penet ya, <clears throat> pakai tangan sehingga sebagian ulama kemudian memandang ketika berdiri yang disebut yu'jin ini mirip dengan orang yang mengadon roti sehingga bertopang dengan punggung telapak tangannya namun ini dibantah oleh para ulama yang lain seperti al-Imam Ibnu Salah rahimahullah taala. Ibnu Salah termasuk ulama alul hadis, ulama terdahulu. Beliau mengatakan amila bihadza katsiru minal ajam. Ini dilakukan oleh banyak orang dari kalangan selain bangsa Arab, orang-orang ajam. yakni berdiri dengan cara bertopang dengan e, menggenggam tangan. Wa huwa izbatu hay'atin syar'iyyah fis salati la ahda biha. Dan itu adalah termasuk yaitu sikap menetapkan suatu bentuk syar'i dalam solat yang tidak ada dalilnya. Ya. Menetapkan suatu bentuk, menetapkan suatu hukum. Ini kata Ibnu Salah. Bi hadisin lam yasbut dengan sebuah hadis yang tidak sahih. Sebab hadis Ibnu Umar ini sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah karena salah satu di antara perawi yang ada di dalam sanatnya bernama Al-Haytham Ibn Imran ad dimashki dan sebagian ulama hadis mengatakan lam yuwathiqhu mu'tabar tidak disikohkan oleh ulama hadis yang mu'tabar yang teranggap sehingga sebagian menghukuminya majul hal sehingga lemah hadisnya seperti musola Salah juga melemahkan walau sabata dan seandainya pun sahih karena sebagian ulama mensahihkan seperti Syalbani dalam taala mensahihkan, Syekh Muhammad bin Umar mensahihkan, sebagian ulama mensahihkan dengan kata-kata yu'jin dan seandainya pun sahih lafat itu. Dulu Ibnu Umar salat praktek dengan yu'jin. Lam yakun dzalika makna, maka belum tentu maknanya yu'jin itu yaitu dengan cara menggeba, menggenggam atau mengepalkan tangan. Fa innal ajina fil lughah huwa ar-rajulul musin. Karena makna al-ajin dalam bahasa yaitu orang yang sudah tua. Ya, ketika tidak bangkit. Ya, disebutkan ini makna bahasa. Ya, makna bahasa. Namun telah kita sebutkan tadi hadisnya lemah, ya jin. Ya. Namun ini bagi sebagian yang mensahihkan menganggap juga bahwasanya berdiri dengan tangan, bertopang dengan tangan ketika bangkit itu hanya untuk orang yang butuh, orang tua atau yang lain. Dan tadi telah kita sebutkan yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala disunahkan secara apa? mutlak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Bani Fasama. Ya, tiga pendapat tadi sudah kita lewati. Ya. Apakah itu duduk istirahat, duduk istirahat atau langsung berdiri ya? Ataukah ya duduk istirahat dan menopang boleh namun bagi orang yang butuh hajat saja. Dan telah kita sebutkan duduk istirahat ya, itu yang sahih mutlak dan hadisnya jelas Nabi Allah SAW melakukannya dan disebutkan Malik bin Huwairis tinggal permasalahan bagaimana bangkitnya. Kita telah sebutkan dengan kedua tangan. Dan sebagian mengatakan dengan lutut berdiri bangkit. Dan dengan kedua tangan Para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan mengepal dan sebagian mengatakan dengan perut e, yaitu e, telapak tangan. <clears throat> dan wallah alam ya, selama dalilnya itu masykuk diragukan dan demikian pula sebagian mendhaifkan dan kalaupun sahih ada ihtimal, ada kemungkinan mungkin maknanya mengepal, mungkin juga tidak. Karena sebagian kalau kita lihat di kamus makna ajana yu'jinu itu seorang yang bertopang hendak berdiri dengan bantuan tangan. Seorang mau berdiri namun susah, mau ke depan mau ke belakang pokoknya bertopang dengan tangan. Mau bangkit ini namanya yu'jin. Entah tua, entah sak, entah karena sakit atau karena yang lain. Maka ketika bangkit dengan tangan ini disebut yu'jin. Tidak langsung bangkit berdiri, namun pakai bantuan tangan ini disebut yu'jin. Terlepas dari bagaimana cara bertopangnya ya. Sehingga ada kemungkinan yang mengepas, sehingga ada kemungkinan tidak. Kalaupun hadisnya sahih, apalagi sebagian ulama mendhaifkan. Oleh karenanya selama hadisnya itu tidak kuat ataupun kalau kuat tidak mengandung makna pasti mengepal, maka kembali ke hukum asal tabiat manusia ketika tidak bangkit seperti apa, ketika sujud juga seperti apa telapak tangan kita diletakkan di tanah. Ya, diletakkan di tanah. Dan begitu pula ketika kita tidak bangkit posisinya sama kecuali apabila ada hadis yang sahih, sorry yang sahih dan jelas menyebutkan bangkit bidhohri kafehi dengan punggung kedua telapak tangannya. Dan saya ini cepat-cepat <clears throat> ya, mungkin apabila ada yang bisa memberikan faedah hadis yang menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi alaihi wasallam ataupun dalil atau hatta sahabat ketika bangkit bidhohri dengan punggung telapak tangan maka mohon yaitu tidak disimpan ilmunya tolong beritahukan kepada kami dan sambil kita juga mencari terus ya. maka selama belum ada yaitu jelas dan kita dapati bangkit dengan zahar uh, eh, bukan dengan punggung telapak tangan maka kembali berdirinya adalah dengan posisi sesuai tobiat yaitu seperti kita sujud dengan telapak tangan dan bangkit dengan kedua tangan tersebut dan masalahnya masalah khilafiyah namun mau tidak mau memang kita ketika membahas dan melewati perkara ini kita harus menyebutkan mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang kuat dan perbedaan pendapat dalam masalah ini yaitu yasir yaitu, dan artinya e, longgar dan dianggap mudah dalam artian bukan menyepelekan namun fihi tasamuh diberikan kelonggaran toleransi dalam masalah ini. Masalah fikih adalah termasuk banyak padanya masalah furu', masalah cabang yang kita harus berlapang dada padanya. Berbeda jika itu masalah usuluddin, masalah pokok atau prinsip dasar atau merupakan ijma sahabat atau kesepakatan ulama alul hadis, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Adapun perkara furu, maka ini Imam Ahmad, Imam Syafi'i antar guru dan murid pun juga berbeda pendapat dalam hal ini. Kita lanjutkan. Taib. Dan salah satu yang disebutkan oleh Syekh Rahimah Ta'ala adalah tentang dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qad hatta asan. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan duduk sekalipun satu kali pun hatta asan sampai beliau sudah berusia lanjut. Fakana yaqra'u qa'idan maka ketika beliau sudah berusia lanjut beliau membaca salat sambil duduk hatta idza arada ayarka sampai ketika beliau ingin ruku ya sudah hendak posisi ruku qama beliau bangkit faqara anahwan min 30 ayah atau 40 ayah tsumma raka kemudian beliau membaca 30 ayat tersisa dari surat yang beliau baca atau 40 ayat tersisa kemudian beliau ruku dan telah disebutkan beliau ketika sholat malam panjang ini Nabi Alaihi Wasallam dan beliau sholatnya sambil duduk di usia Eh, lanjut beliau. fihi dan disebutkan juga dalam hadis Bukhari, falamma kasura lahmuhu shalla jalisa ketika telah membanyak eh, daging beliau semakin gemuk fa idza arada ayyarka aqam ketika beliau hendak rukuk beliau bangkit faqara'a tsumma raka ya, serupa dengan hadis tadi makna bangkit kemudian membaca sisa akhir surat kemudian beliau rukuk namun kebanyakan posisi berdiri seharusnya beliau lakukan sambil duduk ya karena beliau sudah eh, yaitu eh, tidak sekuat di masa masa sebelumnya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah disebutkan lamma baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul semakin berat ya badan beliau karena aksaru salatihi jalisan adalah kebanyakan salat beliau dengan duduk. Dan ini dibawa pada salat-salat nafilah, salat-salat apa? Salat sunnah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim pada nomor 732 dengan judul bab Bab jawazun nafilati qa'iman wa qa'ida. Bab bolehnya salat sunnah dengan berdiri maupun duduk. Bahkan tidak ada udur pun sah salatnya. Ini pernah kita bahas. Adapun salat wajib dengan duduk tanpa udur batal salatnya dan tidak sah. Kenapa? Karena al-qiyam itu ruknun min arkanis salat al-maktubah. Berdiri itu adalah termasuk salah satu rukun yang harus dipenuhi rukun di antara rukun-rukun salat namun salat wajib. Dalilnya apa? Di antara yang pernah kita lewati yaitu uh, ayat Allah Subhanahu wa taala waqumu lillahi qanitin dan berdirilah engkau untuk Allah dengan penuh ketundukan. Ya. Berdirilah engkau wakumu ada qiyam berdiri dan itu hukum asal berdiri. Ya. Ini pada salat-salat wajib kecuali seorang yang memiliki uzur maka dalam hadis Imran bin Hussein, salli qaiman Rasul perintahkan kepada Imran salatlah sambil berdiri itu perintah fa illam tastati fa qaidan kalau engkau tidak mampu sambil duduklah wa illam tastati fa alal janb kalau engkau tidak mampu sambil duduk maka sambil berbaring maka selama taib hayat itu masih dikandung badan selama masih otak itu sadar maka kewajiban salat atas orang muslim masih taib namun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kewajiban-kewajiban itu dipermudah dari 50 waktu sholat pernah kita bahas Isra Mi'raj diturunkan sampai tinggal 5 dan yang bisa berdiri berdiri yang tidak bisa sambil duduk yang tidak bisa sambil berbaring yang tidak bisa wudhu maka sambil tayamum ya dan seterusnya adapun sholat sunnah seorang boleh sholat sambil duduk meskipun tidak punya udur dan ini dikarenakan berdiri pada sholat sunnah itu bukan termasuk rukun di antara rukun sholat akan tetapi ketika seorang tidak punya udur dan dia sholat sunnah sambil duduk pahalanya hanya setengahnya dan itu pernah kita bahas <clears throat> dalam sifat sholat syalbani yaitu eh, Eh, dia mendapatkan hanya uh, al-ajr dari pahala itu hanya nis, yaitu setengahnya. Ya. Adapun dia memiliki udur, dia ingin berdiri, dia maunya berdiri namun tidak kuat atau ya, semakin atau bisa sakit atau memperparah keadaannya atau membuatnya tidak khusyuk sampai demikian karena menahan apa kakinya yang sudah tidak kuat, sudah sepuh maka itu uzur dan tetap pahalanya ditulis utuh. Orang yang memiliki uzur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat-salatnya ditulis utuh. Meskipun dia salat dalam keadaan afwan ngompol, meskipun salat pakai pampers sekalipun. Nenek-nenek misalnya, keluar terus. Dan dia tidak ada maksud untuk melakukan seperti itu. Namun apa boleh buat dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan fattakullah mastata'tu, bertakwalah semampu kalian dan ini yang semampunya. Sudah maksimal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, eh, taib <clears throat> eh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali di pada batas kemampuannya. Tidak Allah bebani di luar batas kemampuannya. Ya, ketika memang dia tidak mampu dapat udur, maka tetap diterima dan pahalanya pun utuh. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis, <clears throat> "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu" apabila seseorang itu sakit, aw safar atau dia melakukan safar bepergian, maka tetap dituliskan ibadah, tetap dituliskan amalannya sebagaimana yang dia kerjakan ketika sehat dan ketika mukim. Maka ketika dia sakit, dia ingin ke masjid, namun tidak bisa. Ketika dia sakit, dia biasanya wudhu, namun dia harus tayamum karena dia tidak kuat untuk wudhu. Ketika dia sakit, padahal kebiasaan dia, dia baca Quran, kebiasaan dia, dia Eh, mencarikan nafkah untuk keluarganya ketika dia sehat dia memuliakan tamu berbakti dengan orang tua kesana kemari menjenguk orang sakit dan seterusnya namun ketika sakit ya dia tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas rutinitas ibadahnya ya, dan itu bukan keinginan dia namun apa boleh buat karena memang kondisi yang seandainya kondisinya tidak seperti itu tetap dia akan lakukan sholat ke masjid, tetap akan dia lakukan ibadah-ibadahnya, maka tetap ditulis pahalanya utuh, sebagaimana ketika dia sehat. Begitu pula ketika seorang safar, di saat safar dia mengkosor sholatnya, ya, dia menjamak mungkin jamak takdim atau jamak takhir, dan dia mungkin sholatnya tidak di masjid, namun berjamaah dengan temannya di musola pom bensin misalnya, yang lebih sedikit atau waktunya juga tidak di awal waktunya sebagaimana biasanya. Tapi seandainya dia tidak safar, dia selalu sholat di awal waktunya. Dia selalu sholat berjamaah di masjid, maka tetap pahalanya ditulis utuh sebagaimana yang biasa dia lakukan. Subhanallah. Ini kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna fadlullahi 'alaika azima. Sesungguhnya keutamaan Allah yang Allah berikan pada kita kepadamu itu sangatlah banyak kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali. Dalam perkara dunia lebih banyak lagi. Ya, nafas, detak jantung kita, setiap kesehatan, waktu luang, keluarga, kendaraan, tempat tinggal. Dan apa yang kita dapatkan. Dan dalam perkara syariat Allah Subhanahu wa taala pula permudah dan Allah permudah. Akan tetapi yang namanya hawa nafsu itu apabila dituruti terus-menerus tidak akan ada habisnya. Sudah 50 kali sholat sudah dikurangi jadi 40, kurangi jadi 30, 20, 10, tinggal 5. Itu pun masih dianggap berat oleh sebagian orang. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ahwa ahwaahum. Jangan kau ikuti, jangan kau turuti terus hawa nafsu mereka. Ya. Dan Allah mengatakan ini taba'ta ahwaahum la fasadatis samawatu wal ardu wa man fihin. yang kau turuti terus apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin perturutkan dari hawa nafsu mereka, maka niscaya akan rusak langit, langit, bumi dan segala apa yang ada di is pada isinya. Tapi kembali ke sini, <clears throat> maka duduk pada salat nah, sunnah ini diperbolehkan meskipun tanpa tanpa uzur. Adapun Rasulullah SAW alaihi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau khairul huda huda Muhammad alaihi salatu maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku tidak pernah melihat Nabi alaihi wasallam salat sunnah sambil duduk kecuali ketika beliau sudah berusia lanjut ya. Dan tidak mengapa seorang melakukannya ketika memang berat sekali, ini rukshoh ya. Dan ataukah untuk memberi contoh ya. Bahwasanya ini loh boleh salat sambil duduk nah, memberikan contoh yang demikian. Taib. Kemudian disebutkan dari hadis Hafsah dari riwayat Muslim, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'idan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada subhatihi qa'idan, pada salat sunnah beliau sambil duduk. Hatta kana qabla wafati bi'am, sampai yaitu setahun menjelang wafat beliau. Fakana yusolli fi subhatihi qaidan. Barulah beliau salat salat sunnahnya yaitu dengan cara duduk dalam riwayat lain bi'am wahid au isnain. Dalam riwayat lain disebutkan setahun atau dua tahun, yakni sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan adalah dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "La tubadiruni bi biruku' wala sujud. Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku maupun sujud. Jangan terburu-buru hendak menyusul imam dalam ruku maupun sujud fa innahu mahma asbikum bihi idza raka'tu tudrikuni idza rafa'tu karena bagaimanapun aku mendahului kalian ketika aku ruku kalian tetap akan mendapatiku ketika bangkit tidak bakal ketinggal wa mahma asbikum bihi dan bagaimanapun aku mendahului kalian idza sajadtu apabila aku sujud tudrikuni idza rafa'tu kalian pasti bakal menyusulku dapat men, men, masih mendapatiku ketika aku berdiri atau mengangkat bangkit dari sujud ini qad badantu sesungguhnya aku telah menggemuk atau sesungguhnya aku telah semakin gemuk atau badan itu semakin berat ya qala ali raqi berkata Imam Ali raqi rijaluhu rijal sahih <clears throat> yaitu berkata Ali raqi rijal para perawi hadis ini adalah eh, para perawi hadis yang sahih dan ini dibawakan oleh Syekh Nutaimin Taala di sini dalam konteks melengkapi dalil-dalil yang beliau apa yang menguatkan pendapat beliau. Telah kita sebutkan pembahasannya adalah pembahasan duduk istirahat dan bertopang dengan kedua tangan. Di sini disebutkan eh, <clears throat> bahwasanya eh, eh, Nabi alaihi wasallam duduk, kemudian ketika hendak bangkit tidak disebutkan duduk istirahat. Tapi syahidnya adalah eh, yaitu Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam yaitu fakana yaqra qaidan Nabi Rasulullah SAW salat sambil duduk hatta ida arada an yarka aqam sampai ketika beliau hendak bangkit rukuk maka beliau berdiri maka beliau berdiri ya, <clears throat> kemudian ini yang seterusnya disebutkan maka mereka hendak menyebutkan tentang bab ini ya, menjamak bahwasannya eh, dilakukan duduk ya, sering duduk dan termasuk di bawah di situ duduk istirahat itu adalah ketika asan ketika menginjak usia lanjut. Namun sebenarnya Allah alam sob kalau ini bisa kita balik justru sebaliknya di sini. <clears throat> Yaitu bahwasanya dalil ini disebutkan Nabi Alaihissalam duduk, iya, namun duduk pada posisi kiam, bukan duduk istirahat itu satu. Ini bukan duduk istirahat, namun ini duduk apa? Memang duduk harusnya kiam, harusnya berdiri, namun beliau duduk sejak awal. Artinya memang posisinya bukan duduk istirahat. Ya, artinya bukan yang disebut dengan jalsah istirahat, bukan duduk setelah sujud kedua hendak bangkit ke rokat berikutnya. Namun ini duduk sejak awal panjang bacaannya beliau panjang, beliau membaca sambil yaitu duduk. Namun ketika bangkit di sini sebutkan hatta idza arada ayarka qama. Sampai ketika beliau hendak ruku, beliau langsung berdiri. Beliau langsung berdiri. Maka sebagian ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ketika tidak berdiri itu hukum asalnya langsung berdiri. Tidak hukum asalnya langsung berdiri. Ya. Karena di sini tidak disebutkan duduk istirahat, langsung berdiri. Ya. Sehingga beliau tidak menjamak. Namun justru ini bisa jadi eh, dalil bagi kita dalam <clears throat> suap yaitu bahwasannya seseorang ketika hendak berdiri Beliau mengatakan ketika butuh untuk istirahat maka istirahat. Ketika butuh, ketika sudah usia tua, maka ketika hendak bangkit maka digunakan duduk istirahat dan bertopang dengan dua tangan. Iya kan? Namun di dalam hadis ini tidak disebutkan, justru berdiri langsung berdiri. Taip. Meskipun kita menganggap berdiri di sini tidak menafikan adanya duduk istirahat, belum tentu. Ya, belum tentu kemudian menafikan duduk istirahat. Taib. <clears throat> Maka di semua ihtimal, semua dalil yang disebutkan sahih apa yang disebutkan dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, namun tidak Sorry menunjukkan menafikan tidak adanya duduk istirahat atau mengisbatkan menetapkan adanya duduk istirahat khusus bagi yang sudah usia lanjut. Yang ada adalah eh, yaitu e, duduk sejak awal atau duduk eh, sejak e, membaca surat-surat Al-Qur'an yang panjang ketika sudah usia lanjut ataupun yang lain pada sholat-sholat sunnah. Maka ini lain pembahasan Allah Ta'ala alam suam. Maka yang rajin dari sebagaimana kita sebutkan, alil muindallah yaitu apa? Yaitu dengan duduk istirahat, kemudian bangkit dengan e, tangan. Sebenarnya apa yang kita sebutkan dan ini mutlak. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini e, juga menunjukkan kepada kita jangan kita terburu mendahului imam ketika rukuk maupun sujud lebih-lebih ketika sujud ya dan ini termasuk disebutkan oleh para ulama sunnatun mahjurah ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia meskipun baik dan sah ketika imam sudah hukum umum idza kabbara fakabbiru kalau imam takbir maka takbirlah maka Allahu akbar langsung kita takbir Allahu akbar itu hukum umum namun khusus pada sujud karena panjang posisinya dari berdiri hingga sujud, terkadang ketika imamnya itu sepuh mau sujud lama, pelan-pelan. Kemudian ketika makmumnya seorang pemuda yang masih kuat, Allahu Akbar langsung dia hendak men menyusul imam, ternyata malah nyelip sehingga mendahului ya, Pak. Imam dan ini tidak boleh. Maka jangan terburu-buru. Dan ini juga menunjukkan bagaimana tumak nina dan e, apa tenangnya sholat Rasulullah SAW. Sebab sebagian kita dapati kita kalau ketinggalan sebentar rukuknya imam atau sujudnya imam, kita tunggu sebentar sampai mau sujud, baru kita mau nyusul sujud, dia sudah bangkit dari sujud. Cepat sekali. ada Adapun Rasul tidak. Sujudnya lumayan, kemudian kita sempat menyusulnya, beliau baru bangkit dan seterusnya. Kita lanjutkan sejenak ya, dua paragraf e, bab masalah ta'awudz dan juga istiftah pada rakaat kedua. Insyaallah taala kita baca sejenak pada azan. Insyaallah kita azan dulu. Barakallahu قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى Kemudian seseorang mengerjakan salat pada rakaat yang kedua sebagaimana pada rakaat yang pertama ia kerjakan. Lakin biduni istiftah, namun tanpa membaca doa istiftah. Li'anna al-istiftaha mahallahu fi awal rakaat. Karena sesungguhnya doa istiftah tempatnya ada pada awal rakaat pada rokat yang pertama. Walihada yusamma istiftahan. Oleh karenanya dinamakan dengan doa istiftah yang telah kita baca. Apakah itu yang uh, panjang ataukah yang sedang? Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya, ataukah yang pendek? Allahumma Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata wa asila atau alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. <clears throat> Atau yang semisalnya dari doa-doa istiftah dia baca hanya pada rakaat pertama saja li'annaha taftatihu fihi salat karena salat dibuka dengan doa tersebut adapun pada rakaat kedua dan ketiga maka tidak sama kondisinya sebagaimana rakaat yang pertama maka ini tentang doa istiftah wa ammat ta'awuz adapun perkata ta'awuz ataupun isti'adah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum al-fatihah <clears throat> atau yang semakna dengannya auzubillahi samiil alim atau yang semisalnya ta'awudz minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika tidak membaca al-qiraah al-Qur'an khususnya al-Fatihah fi rakaat tsaniyah pada rakaat kedua wa fi rakaat tsalitsah wa rabi'ah pada rakaat tiga maupun keempat fa innal ulama'a ikhtalafu fiha maka para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini faminhum man yara annahu yata'awwadz fi kulli rakaah di antara para ulama ada yang berpandangan hendaknya kita membaca ta'awuz pada setiap rakaat binaan ala anna qira'at as-salati kulla rak'atin mustaqillah 'anil ukhra. Di mana yaitu setiap bacaan salat di setiap uh, rakaat itu mustaqillah tersendiri daripada rakaat yang lain masing-masing rakaat sendiri-sendiri al-fatihah kita baca sendiri-sendiri setiap rakaat begitu pula ta'awuz kata mereka dan kita tambahi di antara dalil yang kuat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala fa idza wa idza qara'tal qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim dan apabila engkau tidak membaca Al-Qur'an maka mm, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan dan ketika kita ruku baca Quran enggak enggak ketika sujud kita baca Quran enggak enggak bahkan enggak boleh ya kan? Pernah kita lewati larangan membaca Al-Qur'an ketika apa? Ketika sujud, tidak boleh ketika ruku meskipun sebagian ulama membolehkan kalau bentuknya doa. Ya, bentuknya doa, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah itu kan doa. Wa ada benar Namun itu doa dari Al-Qur'an. Namun kalau bentuknya bukan doa namun dibaca seperti tilawah, seperti bacaan, ya, Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat yang lain. Ketika sujud tidak boleh. Maka bukan tempatnya Al-Quran dibaca ketika posisi-posisi rendah, ketika posisi-posisi menghinakan diri di hadapan Allah, ketika posisi kita menempelkan dahi kita ke tanah. Tidak kita baca kalam Allah. Karena itu firman Allah yang mestinya diagungkan. Tidak kita baca ketika sujud. Tidak pula ketika kita merundukkan kepala dengan ruku dan seterusnya. Maka ini doa-doa zikir yang lain. Nah, ketika berdiri, kita kan mau baca Al-Qur'an. Dimulai dengan Al-Fatihah. Dan itu masuk ke umuman fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Maka sebagian ulama memandang yaitu ini pendapat yang pertama yaitu dibaca tiap rakaat. Wa minhum man yara annahu yakfihi ta'awuz al-awwal fi rakaatil ula dan di antara ulama ada yang berpandangan dan pendapat yang pertama tadi pendapat Imam Syafi'i rahimah taala eh, dan yang lain. Dan pendapat yang kedua di antara para ulama ada yang berpandangan cukup membaca ta'awuz pada rakaat pertama fil, fil rakaatil ula. tak cukup mencukupkan dengan ta'awuz al awal Ta'awuz kita sudah kita baca pada rakaat pertama cukup. Rakaat kedua, tiga, empat tidak lagi diulangi. Menurut sebagai ulama dari pendapatnya Abu Hanifah dan yang lain. Li'anna salata qira'ataha wahidah fi jami'ir rakaat. Karena sesungguhnya salat bacaannya itu satu e, menurutnya di semua rakaat bacanya cukup satu lah ini justru sebaliknya Meskipun Al-Fatihah itu bentuknya satu, namun tiap rakaat dibaca. Dan demikian pula ta'awud karena ada dalilnya. Ketika engkau tidak membaca Al-Qur'an, maka yaitu bacalah, yaitu mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan istiftah atau iftitah tidak ada perintahnya membaca ya, kecuali pada atau yaitu, itu pun pada rakaat pertama hukumnya sunnah telah kita lewati. Sebab sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu maupun yang lain belum tahu apa bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ba'id baini sebelum Abu Hurairah tanya. Rasulullah komat kamit membaca dan terlihat jenggot beliau bergerak-gerak, kemudian beliau baca sesuatu. Kemudian membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah?" Bagaimana menurut Anda apa yang Anda baca, diamnya Anda ketika takbiratul ihram antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Apa yang Anda baca? Baru Rasulullah jelaskan. Akul Allahumma ba'id baini saya berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataya sampai akhir. Ini menunjukkan bahwasanya doa istiftah itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Ya, dan ini butuh kita ketahui mana sunnah mana yang tidak ketika kondisi tertentu. Kita sudah mau dapat imamnya ruku, ya jangan kita paksakan baca doa istiftah. Nanti keburu imamnya salah ruku. Kita baca Al-Fatihah sudah langsung misalnya. Eh, seperti juga wudhu seperti beberapa perkara yang lain ini penting kita ketahui mana yang sunnah mana yang tidak ketika kita eh, mencukupkan dengan demikian begitu pula ketika kita mepet waktunya sudah mau take off ini apa pesawat kita mau sholat dengan berdiri dengan cepat atau janjian waktunya mepet maka kita eh, kerjakan ambil yang wajib-wajib ini penting jangan kemudian yang sunnah-sunnah dilakukan tapi di sisi yang lainnya tumak ninanya ditinggalkan tetap tuh maknina, jangan kemudian ngebut ngibut taktuk taktuk enggak. Namun cukup baca ruku satu kali subhanarabbiyal azim. Sudah satu kali saja bangkit. Kemudian berikutnya. Maka ini butuh perkara yang seperti ini diketahui. Kembali ke sini ta'awudz <clears throat> eh, ada pun istiftah dari hukumnya sunnah dan dibaca sir pelan dan tidak dikeraskan sebagaimana Al-Fatihah meskipun pada bacaan bacaan salat jahriyah. Di antara ulama ada yang memandang ta'awud cukup dengan ta'awud yang pertama, ya. Wa ala kulli hal fa innani la a'lamu fi dzalika sunnatun tafsilu sunnatan tafsilu bainal qaulain. Namun bagaimanapun juga kata beliau, saya belum mengetahui adanya sunnah dalam hal ini hadis yang memutuskan hukum di antara dua pendapat ini. Yani paten harus ini ataupun itu. Walakin idza ta'awwada fi raka'ati tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah, ini tawaduknya beliau maka apabila seorang membaca ta'awudz pada rakaat kedua, auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah atau pada rakaat ketiga atau keempat, fala haraj alih. tidak mengapa baginya, wala ba'sa dan tidak mengapa. Wa in taraka fala haraj alih. dan kalau dia tinggalkan langsung baca Al-Fatihah, maka tidak mengapa. Rawa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, beliau bercerita karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dahulu kata Abu Hurairah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida nahado minar rakaat apabila beliau bangkit menuju rakaat kedua istaftahal kira atabi alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut dan beliau tidak diam. Ya. Dan ini pada salat-salat jahriyah bacaan dimulai adalah dengan Alhamdulillahi rabbil alamin dan banyak ini juga dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka semua menyebutkan Rasulullah SAW membaca dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin dikeraskannya dan bukan menunjukkan tidak membaca basmalah disunahkan atau sebagian bahkan menganggap wajib dan rukun dan al khilaf basmalah dibaca tetap disyariatkan namun tidak dengan dijaharkan tidak dengan dikeraskan begitu pula tentang ta'awus di sini kita baca namun dengan sir dengan pelan Adapun yang kita keraskan mulai Alhamdulillahirobbilalamin alamin sebagian dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, itu, saya pernah salat khalfan Nabi di belakang Nabi, wa khalfa Abi Bakar di belakang Abu Bakar dan Umar." kulluhum yabda'u nabi Alhamdulillahirobbilalamin. semuanya mulai dahulu dengan alhamdulillahi dan masalahnya khilafiyah tidak perlu kita peruncing apalagi sampai sampai sebagian tidak mau sholat di belakang yang lainnya ketika beda pendapat masalah fikih maka ini Eh, perkara yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Perkara furu fikih longgar dan kita tidak peruncing eh, lebih daripada apa kadarnya. Adapun perkara perbedaan pendapat dalam usuluddin, perkara-perkara prinsip dan mendasar, maka kita harus tegas padanya yang tidak berbeda di situ ulama alul hadis padanya. Wallah alam suhab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Kita lanjut besok selesai insyaallah taala tentang pembahasan berikutnya pada rakaat kedua dalam salat والله أعلم الصواب صلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك